Saya tidak nyangka beliau jadi kiai seperti ini, ya. Kita dulu pernah istifadah kepada Ustadz Al Habib Ahmad bin Salim Al Idrus, kepada Al Habib Hasan bin Ahmad bin Salim Al Idrus, Habib Umar, semoga beliau-beliau yang sumpun sumarih wonten alam barzah diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustaz Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Mauladawilah dan para habaib sekalian yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ulama anal aizza wabil khusus Kiai Samsul Arifin Gus Kiai Haji Abdul Mun'im Asyadili Ustadz Muhson Gus Hazim Kiai Tohirul Mustaqim, Kiai Komarul Hulam sampun tatus kiai nggih Pak Hulam singan ustadz yang saat ini bisa di kiai di Rasulullah kalian segenap pengurus takmir Masjid Al Huriyah, hadirin wal hadirat pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah kita semua dikumpulkan bersama-sama di tempat ini untuk melantunkan as-salawah an-nabawiyah al-madah an-nabawi kepada pemimpin kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang siapa saja yang mencintai beliau pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang memuliakan beliau insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pakai bahasa Jawa boleh Beb ya, pakai bahasa Jawa. Beda meduren kan. Upos sak gigi campur Gusti Allah niku mboten rela nek Kanjeng Nabi niku disepeleaken tiyang. Mulane sinten mawon sing mulyakno Kanjeng Nabi, pasti orang itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kali Sayyidina Umar ini sedang berbicara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah jenenge wong ngomong-ngomongan iki kadang-kadang ana gak kerosone, mergo diangkat suarane niki terus naik beliau berdua ini dan ketika nada bicaranya Sayyidina Umar kali Abu Bakar ini naik padahal saat itu ada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di antara mereka berdua. Maka nah, ketika suarane niki munggah, mencak medura suarana onggah, Allah langsung menegur dua orang yang dicintai kanjeng Nabi niki dengan turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fi e wong sing padha iman aja ngangkat sapa sira aswatakum ing swara-swara sira fauqa sautin nabi lebih tinggi dari suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tadi ngangkat suara tok itu ditegur kali ayat Quran, Masya Allah. Gusti Allah niki gak kepingin enten menung, kok tidak memuliakan Rasulullah niki. Langsung ditegur kali ayat Quran. Ketika utusan dari Bani Tamim itu datang ke Madinah kemudian memanggil-manggil nama Rasulullah itu tanpa diembel-embeli sebutan ya Rasulullah ya Nabi Allah langsung disebut ya Muhammad ya Muhammad kira-kira lek Bani Tamim iki lek cara wong saiki itu wong daerah ngadas ngono lho kira-kira wong pinggiran wong Badui Arab bagian tengah itu memanggil Nabi dengan namanya secara langsung dan tidak disebutkan gelar beliau lu ngoten kalau lho Gusti Allah langsung nurunakan ayat La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian memanggil nama Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kalian memanggil teman-teman kalian yang lain. Lu ngono iku lu ngomong sayyidina jari gak oleh. Sapa sing gak no iki teko saiki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dulu guru kami Ustaz habib Alwi bin Ahmad bin Salim alidrus itu pernah kedatangan tamu. Kedatangan tamu, beliau ini menanyakan kenapa Beb jamaah panjenengan orang-orang NU itu kalau sholat itu kok pakai sayyidina ya sama lek tahiyat namun saya dina apa mboten? Lek gak gawe saya dina berarti kudu jamaah Habib Jamal berarti. Ya. Lek jamaah Habib Jamal insyaallah Habib Alwi ini ditunjukkan satu dalil yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda la tusayyiduni fi shalah." Jangan engkau mengatakan Sayyidina kepadaku di dalam sholat. Saya masih ingat waktu itu Habib Alwi itu mengambil satu kitab. Judul kitab itu adalah Fathul Bari, syarah dari Sahihil Bukhari. Ya karena beliau itu rajin membaca kayak Habib Jamal ini. Kalau saya ini lulus MI ya ngajinin yang langgar-langgar. Gitu. Datang Habib Samali karena tekun langsung ke Darul Mustafa. Kulo mondok ya wis pondok Ramadan ikut tok wis mari nggih. Dadi aja dipadakno, gantengi mawon wis eje wisan nggih. Tekon di mangkok lali aku nggih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Jadi Habib Alwi itu punya ciri begini. Kalau ada pertanyaan itu kadang kalau nyuruh orang coba ambilkan kitab ini jilid sekian, halaman sekian. Lu ngono itu dibuka ya cocok. Coba lah kitab samen-samen buka model ngono itu. Kira-kira lah takok babu itu keliru bab jenazah samen itu kira-kira ya. Itu kita Fathul Bari dibuka oleh beliau, kemudian ditunjukkan ada sebuah kisah di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah meminta Sayyidina Abi Bakr ini Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengimami sholat. Nah, ketika sahabat Abu Bakar ini sudah ada di mihrab, sudah ada di pengimaman, ternyata Rasulullah niki rawuh. Nah, mungkin kasak kusuk kasak kusuk ngoten Sayyidina Abu Bakar mireng Kanjeng Nabi rawuh. Iki kados jenengan sing biasa ning ngimami ning langgar, marang ngono kepethuk Habib Jamal kok sholatan langgarin jenengan marang nu jamaah Habib Jamal rawur Habib Jamal rawuh lak grisien angkat tinggi mami monggo Habib jenengan majul angkatan lah niku dina Abu Bakar langsung mundur padahal Rasulullah sudah jadi imam panjenengan tapi tetap saya dina Abu Bakar mundur dan tidak mau menjadi imamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kanjeng Nabi menjadi imam. Selesai sholat, sahabat Abu Bakar ditegur oleh sahabat-sahabat yang lain. Tak langkong ki. Ya, masuk masuk basa turun iki. Kadina apa panjenengan tak jadi imam sahabat Abu Bakar? Kenapa panjenengan kok tak jadi imam? Padahal Rasulullah sudah menyuruh panjenengan ati Allah wa ur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Lah niki Kanjeng Nabi wis Terus kok panjenengan malah mundur. Berarti sama gak taat dengan Kanjeng Kemudian sahabat Abu Bakar menyatakan at-ta'zimu afdalu minat ta'ah. Memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia afdol dibandingkan saya taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Habib Ali berkata, Misalkan kanjeng Nabi betul-betul bersabda begitu. La tusayyiduni fis tapi karena takzim kita, kita tetap mengucapkan sayyidina di dalam sholat kita karena takzim kepada beliau. Padahal hadis la tusayyiduni fis shalah niku ikhtilaf. Di dalam kitab Abwabul Faraj yang dikarang Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu an, Beliau dalam kitab itu memberikan komentar terhadap hadis latu sayyiduni fi Hadis ini masuk kajian nil hadis, matanya itu dikritik oleh beliau karena terdapat kesalahan sorfiah di dalam hadis latu sayyiduni fi Panjenengan ngerti ya kesalahan sorfiah ini ngertos napa mboten nggih? Ya wis manduk-manduk ae wis pokoke, nggih. Soalnya di shooting lu gak matuk-matuk lu gak paham tau wong-wong ya ngoten. Lek jare wong dura niku ada kesalahan morfologi. Nah, ngoten nggih. Oning sampean morfologi niku sampean nggih. Mestinya kalau memang hadis itu ada kata Said Muhammad itu mestinya tidak latu sayyiduni fi tapi latu sawiduni fi sholat. Lah karena ada kesalahan sorfiah itulah maka hadis ini layak untuk dikritik matanya sehingga masuk kategori hadis doif. Sehingga Imam Nawawi Al-Bantani yang mensyarai kitab Safinatun Najah itu saya baca di dalam kitab Kasyifah itu bahwa di dalam bacaan tahiyat yang beliau tulis di sana terdapat tulisan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Ya semoga kita yang hadir di tempat ini karena niat memuliakan Rasulullah misalkan enten kekurangan yang kalau panjenengan guys modeling enten ini kata lali ya ya lek kadung duwe ya, ngono ora patek teko nang majelis Ar-Ridwan ngeluyur ya. pas kak duit duit moro eling Habib Jamal tak tabarukan lek gak duit duit tabarukan Duit duit ngeluyur ya. enten apa mboten ngoten ini? Tiang itu kisah nih. Berarti tepak ruwet deh saat ini. Ya. Kirang pinter menit nih. Kurang lima menit ya. Mungkin ditambah kali Habib Jamal. Kalau niki wong lulusan pondok Ramadan mungkin Habib Jamal dilengkapi kali Habib Jamal. Kedatangan panjenengan di majelis ini Insya Allah merupakan jawaban Allah subhanahu wa ta'ala atas doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah khususnya doa yang ada di dalam suratul fatihah kalau panjenengan ini bendinten 17 kali panjenengan minta sama Allah ihdinas sirotol Ya Allah berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus Ya Allah jalannya siapa itu Sirotol ladhina an'amta alaihim Jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka ghairil maghdubi alaihim waladdallin bukan jalannya orang-orang yang panjenengan murkai dan bukan jalannya orang-orang yang sesat cuma ngeten dawuhipun Syekh Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu an ciri-cirine donga gak diterima iku Apabila ada orang berdoa kepada Allah tapi ikhtiarnya itu gak cocok ambek dungone. Nah niku biasanya gak gak diterima kali Allah. Lek cara durone nih itu gak matching sama ikhtiarnya. Contoh, ya Allah, Kulo badhe nyambangi yuga kulo ya Allah dan Surabaya ya Allah badhe babaran ya Allah sembayang duha marun donga. Moga-moga lancar ya Allah, lapindo moga-moga mampet dilo ya Allah. Cek e lancar ya Allah. Nah dungo, ndonga, marono budal nang terminal numpak bis. Dungane wis bener napa dereng? Bener napa mboten? Wis bener wong salah ten Surabaya selak kepethuk yugane. Tapi nun sewu, waktu tekok terminal numpak bis jurusan Dampit. Kira-kira diterima napa mboten dungane? Ya Allah anak soleh, ya Allah anak soleh, ya Allah. Subuh gak tahu digugah anaknya. Eh wayai teko nak ariduan gak tahu diling no. Dungotok tapi ikhtiare tidak sama dengan doanya kata Imam Abu Hamid. Doanya tidak diterima oleh Allah. Lapan jenengan ini 17 kali mengajukan proposal pada Allah. Ihdinas suratul mustaqim. Tunjukkan kepadaku ya Allah jalan yang lurus. Tapi kalau panjenengan gak tahu ngelompok-ngelompok ngeten niki. Maka insya Allah kita ditakdirkan hadir di tempat ini adalah bagian bahwa doa kita insya Allah diterima oleh Allah. Kita ditunjukkan di mana majelisnya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Di mana majelisnya Nabi. Insya Allah ini adalah majelis Rasulullah yang diteruskan oleh ulama beliau, oleh pengganti beliau. Salah satunya adalah Habib Umar bin Hafid gurunya Habib Jamal diteruskan Habib Jamal kemudian sekarang kita duduk bersama beliau di sini insya Allah ini adalah majelisnya orang-orang majelisul majlisul ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa kula kinten niku mawon pun nggih pun telas sing kula sinau nggih mek niku tok yeah. Muga-muga mangke Habib Jamal sakit melengkapi Al Fakir mboten sakit nopo nopo niki namung saking Pak Komar pas kula khutbah nek mriki jenengan Senin dugi ngono tok. Jenenge dikongkon kiai nggih kula urun mawon dugi ya. Muga-muga kita angsal keberkahan dari sholawat Adiyaul Lami' dan semoga kita nanti di akhirat bisa berkumpul bersama-sama ulama-ulama Allah dan semoga kita diberikan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah wal afwa minkum wassalamu warahmatullahi wabarakatuh